Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu may yuridillah khaira au bihi khairan yufaqihu fid din wala tazalu isabatum minal muslimin yuqatiluna 'alal haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum ila yaumil qiyamah Hadis ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya kurang lebih 1430 atau 37 Hijriah lebih Beliau mengatakan dengan perkataannya yang mulia ini sebagai bentuk Pertama irsyad Bimbingan kepada umat ini Agar mereka bertafakuh fiddin Mempelajari agama Allah di mana kalau mereka mempelajari agama Allah dia akan memperoleh kebaikan yaitu dia akan difahamkan oleh Allah berupa agamanya ini dan tentunya bimbingan beliau tersebut bimbingan yang mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang mengamalkannya dia berarti mengamalkan apa yang dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya Dan juga dari hadis yang agung ini Difahami bahwa orang yang mempelajari agama Allah Dia akan dapat Mengenali mana yang namanya ma'ruf Mana yang namanya mungkar Sehingga Dengan yang ma'ruf dia kerjakan, dia amalkan. Dengan yang mungkar dia tinggalkan, dia berlepas diri darinya. Atau bahkan dia memperingatkan. Sehingga itu kita dapati sabda beliau yang berikutnya La tazalu isabatum minal muslimin yuqatiluna 'alal haqq zahirina hatta zahiruna ala man nawa'ahum ila yaumil qiyamah akan ada satu kelompok dari umat ini yang mereka selalu membela kebenaran menampakkannya di hadapan manusia siapa saja sampai bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya Demikian sikap mereka sampai datangnya hari kiamat. Disebut dalam riwayat Imam Ahmad. al munkara wa yuqatiluna ala ahlil fitan aw ala fitnah mereka memerangi yang namanya kemungkaran atau mereka mengingkari yang namanya kemungkaran dan mereka membela agama ini menghadapi ahlul fitnah Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Buah hasil seorang mempelajari buah hasil dari seorang mempelajari ilmu agama atau dari hasil dia mempelajari agama Allah dia mengerti mana yang ma'ruf karenanya dia mengamalkannya dan dia mengerti mana yang mungkar karenanya dia berlepas diri darinya dan sampai kepada taraf dia mempertahankan dan membela kebenaran dan menghadapi siapa yang melawan kebenaran tersebut dari pelaku-pelaku kemungkaran dan kebatilan. Demikianlah mereka. Akan selalu ada orang-orang yang seperti ini pada umat ini sampai datangnya hari kiamat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas kita mendengarkan apa yang menjadi mukaddimah pertemuan kita ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada yang hak dan membimbing kita semua untuk meninggalkan yang mungkar tidak diragukan lagi bahwa setelah datangnya Islam musuh-musuh Allah dari kafirin, dari musyrikin, dari munafikin, dari seluruh yang menyelisihi agama Allah, dari kabarah wa'adaul Islam. Mereka tidak akan pernah senang terhadap Islam. Mereka tidak pernah senang terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini sampai mereka dapat memusnahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dengan ayat ini walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah Subhanahu wa taala mengatakannya saja dengan satu firman ini. Maka itu cukup bagi kaum muslimin untuk berwaspada dan mawas diri bahwa di sana ada musuhnya yang tidak pernah lelah letih dan tidak pernah putus asa di dalam memberangus dan menghancur binasakan mereka sampai mereka mengikuti agama mereka yang kufur tersebut sampai mereka kaum muslimin mengikuti agama yang kufur yang dipegangi dan diyakini oleh orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Terlebih lagi banyak ayat-ayat Allah yang memperingatkan kita tentang musuh-musuh kita. Tentang musuh-musuh kaum muslimin. Yang tentunya dan seharusnya kita sebagai seorang muslim. Dengan pemberitaan Allah dan peringatan Allah tentunya betul-betul mengambilnya sebagai Keterangan yang mesti kita perhatikan dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Karena kalau tidak, maka apa yang Allah ingatkan kepada mereka berkaitan dengan musuh-musuhnya, mereka akan mendapatkan musibah dan akibatnya. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar mengatakan tentang keberadaan kaum muslimin di akhir nantinya di akhir-akhir zaman mereka seperti makanan yang diperebutkan oleh siapa yang lapar yang demikian laparnya memperebutkan makanan tersebut. Sehingga mereka tercabik-cabik, yaitu kaum muslimin. Sehingga mereka tercerai-berai. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan lagi. Tidak memiliki wibawa lagi. Tidak memiliki kehormatan lagi. Yang pada kemudian binasalah mereka. Kalau sekedar ini yang beliau katakan, maka kita katakan cukup. Terlebih lagi di sana banyak bentuk peringatan terhadap musuh-musuh Allah yang siap memberangus dan siap menghancur binasakan Islam dan kaum muslimin. Sejak awal Islam itu Allah datangkan sampai akhir zaman. Sehingga tadi telah kita dengarkan dari riwayat mereka yang dikatakan yuqatiluna alal haq ini akan ada seterusnya sampai akhir zaman. Sampai datangnya hari kiamat. Sehingga kalau ini saja yang dikatakan oleh Rasulullah maka kita katakan itu cukup agar kita berwaspada dan agar kita berhati-hati terhadap musuh kita yang tidak pernah lelah tidak pernah mereka letih mencari kesempatan mencari waktu kapan kaum muslimin itu bisa diberangus dan dihancurkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari musuh-musuh Allah dan agama yang sangat serius dan bersemangat di dalam memberangus kaum muslimin adalah syiah dengan berbagai kelompok-kelompoknya Syiah pertama kali dimasyhurkan oleh orang-orang yang mengatakan dialah pengikut Ali di zaman di masa Ali sebagai khalifah yang pada waktu itu terjadi perselisihan antara Ali radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Muncullah seorang yang disusupkan dengan makar Yahudi dan Majusi yang bernama Abdullah ibnu Sabah dia Yahudi dan sekaligus Majusi. Dia yang mengatakan dan menyerukan bahwa merekalah pengikut Ali. Sehingga dikenal ma'ruf dengan kalimat syiah. Namun Berjalan zaman, berjalan waktu. Kelompok ini ternyata menjadi berbagai macam kelompok. Tetapi pokok pemikiran yang utama pada mereka adalah agama majuziyah yang majuziyah bukanlah dari Islam dan Islam tidak pernah mengajarkan agama tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ketika Islam belum muncul di bawah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih masa diutusnya atau pengutusan Nabi Isa alaihissalam mulai mulailah manusia mengenali peradaban Persia yang mereka adalah beragama dengan agama majuziah, Agama mereka ini adalah agama yang mereka sangat banggakan. Agama yang mereka sangat elu-elukan. Dan menjadi cita-cita mereka. Bahwa negeri Persia nantinya adalah negeri Al-Wahid di dunia. Dan agamanya yaitu agama Majuziyah. Kalaupun Mereka bersekte-sekte. Mereka berkelompok-kelompok. Tapi mereka dengan satu keinginan. Yaitu agama mereka, agama majuziah. Inilah yang menjadi agama manusia. Dituliskan dalam penulisan sejarah. Bahwa pendiri asal dari bangsa Persia ini adalah Ki Wamaris, Demikian penyebutannya. Dari dialah anak cucu bangsa Persia berkembang biak. Tetapi yang patut kita catat bahwa nenek moyang mereka ini dalam pandangan mereka dengan berbagai pandangan mereka tidak satu pemahaman dengan nenek moyang mereka sampai-sampai ada dari satu sekte mereka mengatakan berkenaan dengan nenek moyang mereka ini bahwa nenek moyang mereka ini adalah dari salah satu tumbuhan dari tumbuhan yang tumbuh di permukaan bumi. Jadi satu tumbuhan yang tumbuh di permukaan bumi. Sekte yang lain mengatakan bahwa Nenek moyang mereka ini adalah anak Adam. Huwa ibnu Adam. Yang lain mengatakan dia adalah anak, eh, anak keturunan atau anak cucu Nabi Nuh. Yang tentunya semua karena ini bukanlah sejarah Islam atau bukanlah sejarah yang bisa diketahui dengan sanat yang pasti. Terlebih lagi mereka orang-orang Persia yang diketahui mempunyai keyakinan sirria atau Tekiya, Yang itu bukan semata-mata dari agama rafidah. Tetapi adalah itu adalah keyakinan mereka. Persia Majuzia. Karenanya di sisi kita ini hanyalah sekedar sebagai bentuk pengetahuan bahwa keberadaan bangsa tersebut demikian. Kemudian di masa Persia sebelum datang Islam dipimpin oleh para raja yang dianggap raja tersebut titisan ilah. Dan strata keturunan mereka juga dibangun. Bahwa keturunan mereka memiliki strata yang tinggi. Yang paling tinggi dari strata kedudukan mereka adalah tokoh-tokoh agama. Bukan agama Islam. Tetapi agama majusia. Pertama tokoh-tokoh agama tabaqat rijaluddin. Kemudian tabaqah rijalul harb. Kemudian tabaqah kutab ad-dawawin. Kemudian tabaqah ash syuub minal fallahina wasanna yang paling tinggi tadi yaitu dari tokoh-tokoh agama inilah yang mengatur bangsa mereka inilah yang mengatur bangsa mereka Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Demikian pula Sebelum munculnya, sebelum datangnya cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia pada waktu itu Kita ketahui hanya dua kekuatan yang dimiliki dari kekuatan manusia. Dari bangsa Eropa didapati atau barat didapati kekuatan Romawi. Dari bangsa timur didapati kekuatan Persia. Dan Persia pada waktu itu juga sama dari pasukan dan bala tentara yang juga disegani oleh Romawi. Terlebih lagi pimpinannya. Kisra. Yang merupakan bapak dari Kisra yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertemu dengan zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai tokoh militer yang menghimpun pasukan yang paling besar di dunia. Karenanya mereka sangat berbangga dan mereka tidak pernah melupakan sejarah ini. Tidak akan terlupa bagi anak cucu Persia apa yang mereka miliki dari kejayaan apa yang mereka miliki dari kekuatan dan apa yang mereka miliki dari wibawa di tengah-tengah manusia pada zaman itu. Kemudian di bumi Arab muncullah cahaya Islam. Yaitu dengan diutusnya Nabi. Dan Rasul yang mulia. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana yang mengikuti dakwah beliau adalah dua du'afaul kaum dari orang-orang yang lemah dari manusia dari kaum mukminin tentunya sehingga ketika Islam mulai mendapat penerimaan di sisi manusia Tentunya dengan apa yang telah kita dengarkan tadi dari keadaan Persia mereka tidak merasa nyaman. Mereka tidak merasa senang. Dan ini bertambah ketika awal pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada anak Kisrah sebagai pendiri negeri Persia ini yaitu Kisra Anu Syarwan maka dia pun dengan serta merta merobek. Apa yang datang dari risalah dan surat yang ditujukan kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi pun mendoakan untuk kerajaan ini atau untuk bangsa Persia ini Allah cabik-cabik kerajaannya. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para hulaba yang pertama Abu Bakar As-Siddiq mencoba untuk melakukan futuhat. Setelah wafatnya beliau karena beliau diberikan kekuasaan dua tahun oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan terhadap kaum muslimin. Setelah itu Allah wafatkan. Digantikan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu Al-Faruq Maka pada saat itu beliau melanjutkan membuka negeri-negeri termasuk menghadapi dua negara yang besar pada waktu itu yaitu Romawi dan Persia negara yang disebut sebagai negara adidaya pada waktu itu. Yang memiliki kekuatan pasukan yang besar, memiliki wilayah yang luas. Terutama Persia di negeri-negeri Arab, semenanjung Arab. Maka tentunya ini juga membuat Persia bertambah tidak suka, bertambah tidak senang, bertambah permusuhannya. Yang sebelumnya sudah tidak senang, kemudian ditambah dengan kiriman pasukan untuk menawarkan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Maka dengan pelecehan yang ada kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Mereka mengatakan, bagaimana Kalian wahai orang-orang Arab Quraisy, negeri yang kami kasihani, yang kali yang kalau kami mau, maka dengan sekejap kami akan binasakan kalian, karena bala tentara Persia ditempatkan di negeri Yaman dan negeri Yaman amat dekat dengan Madinah ataupun Makkah. Kalau tidak karena rasa kasihan kami kepada kalian, kata mereka. Maka kami dengan akan mudah menghancurkan kalian. Lantas sekarang kalian meminta kami untuk menerima agama kalian. Dan kalian mengancam kami. Kalau kami tidak mau, kalian akan memerangi kami. Maka ini adalah suatu bentuk ketidaksopanan yang dimiliki oleh kalian. Dan ketika sahabat yang diutus datang ke sana, orang-orang Persia pun melihat mulai dari pakaiannya, mulai dari sendalnya sampai kepada kudanya. Kudanya lemes. Pakaiannya kumal. Sendalnya sendal biasa. Lantas dia mengancam negara kita. Jadi bentuk tertawaan pada waktu itu. Tetapi utusan Rasulullah ini tetap, utusan Umar ini tetap membaca apa yang ada dari penyampaian untuk menawarkan Islam. Masuklah Islam, maka kalian akan selamat. Dan kalau kalian tidak mau masuk ke dalam Islam, kalian membayar jizyah. Kalau kalian tidak membayar jizyah dan tidak mau masuk ke dalam Islam, maka kalian akan kami perangi. Dan ternyata betul sejarah menyebutkan perang itu terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Persia. Antara kaum muslimin dan orang-orang Persia. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang dipandang dan dilecehkan ini bisa memenangkan peperangan. Sebagaimana peperangan itu bertahan lama. Bahkan disebutkan tujuh tahun lamanya kaum muslimin memerangi Persia. Dari tujuh tahun lamanya tersebut, dua puluh ribu pasukan kaum muslimin menjadi syuhada. Bukan waktu yang pendek dan bukan jumlah yang sedikit. Dengan pertolongan Allah, Allah menolong kaum muslimin dan memenangkan agama Allah. Persia jatuh di bawah telapak kaki Umar. Karenanya Umar demikian dielulukan kaum muslimin yang menumbangkan dua negara adidaya yang besar pada waktu itu yaitu Romawi dan Persia. Sekilas demikian sejarah. Namun tolong dicermati baik-baik sejarah yang kita sebutkan tadi walaupun secara ringkas. Karena apa yang kita sebutkan tadi akan kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya nanti. Yang kita mengambil kesimpulan bahwa Persia sudah ada sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di puncak kejayaannya. Bahkan nenek moyang mereka, sebagaimana dakwaan mereka, orang yang suci. Raja-raja mereka titisan ilah. Mereka sangat mengagungkan agama mereka. Agama mereka menyembah api. Dalam sekte mereka, Sekte yang terbesar adalah Majuziyah. Dengan pemahaman Majuziyah. Yang lainnya Sunawiyah. Yang sebetulnya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Yaitu pada intinya mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dengan cahaya. Cahaya yang terang benderang. Cahaya abadi. Dan dengan kegelapan. Sehingga mereka dikenal sebagai penyembah api. Penyembah cahaya. Kemudian mereka sangat mengagungkan strata mereka. Terutama strata yang pertama tadi Rijaluddin. Yang kedudukannya kalau ini dikatakan di dalam agama kita itu seperti nabi. Bahkan melebihi nabi. Seperti nabi bahkan melebihi nabi. Kemudian ternyata mereka dengan demikian hancur binasa mereka dengan manusia-manusia yang mereka pandang duafa jumlahnya sedikit menghancurkan mereka dengan berkeping-keping sampai tanpa tanpa asar tanpa jejak pada waktu itu. Tidak tersisa. Karenanya, dengan keterangan tadi, apa yang kita bisa dapatkan keterangannya? Orang-orang Persia, orang-orang Majuziyah, itu sangat dendam dan dengki terhadap siapa? Kaum muslimin. Kedengkian dan dendam yang tidak bisa dibalas kecuali juga dengan memberangus, membinasakan anak cucu kaum muslimin. agar mereka musnah binasa dan juga tidak berbekas di permukaan bumi ini. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ternyata setelah Umar memenangkan peperangan terhadap Persia. Dan ini awal mula negeri Persia mengenal Islam. Negeri Persia mengenal sunnah nabawiyah. Maka negeri-negeri di Persia pun semuanya mengikuti Islam dan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena agama mereka bukanlah agama Islam. Agama mereka bukanlah agama Islam. Namun tanpa terduga oleh kaum muslimin. Kalaupun isyarah demi isyarah telah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa nanti pintu fitnah akan terbuka dengan terbunuhnya siapa? Umar ibnul Khattab tanpa terduga. Ternyata orang-orang Persia orang-orang Persia tidak melupakan dendam yang ada, tidak melupakan apa yang mereka dapati? Menurut mereka adalah penghinaan. Menurut mereka adalah suatu penghinaan. Padahal mereka dimuliakan dengan apa? Dengan Islam. Mulailah mereka menyusun makar. Namun Allah tidak menyebutkan siapa di balik dari amal ijramiyah yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' Al-Majuzi. Abu Lu'lu' Al-Majuzi. Sesuai dengan bangsanya, Majuziyah. Kalaupun ada beberapa keterangan yang mengarahkan tetapi semuanya kembali kepada keterangan bahwa ini adalah sebuah makar. Kenapa Umar yang dibunuh? Umar yang menghancurkan dan memberanguskan Persia di bawah telapak kakinya. Sehingga dendam kesumat yang amat dalam dari orang-orang Persia majuzia dan diikuti oleh pengikutnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat bahwa Umarlah penyebab hilangnya bangsa itu. Agama tersebut dan harus bertanggung jawab. Dan karenanya pula menurut orang-orang Syiah, Rafidah, Ismailiyah ataupun yang lainnya, Sofawiyah, Nusairiyah, Umar ini adalah Tauhud Kalau ini bahasa kaum muslimin ini adalah bahasa yang tentunya terlalu kasar. Tetapi itu yang pantas buat Umar untuk mereka. Umar adalah togut. Umar adalah sonam. Berhala. Karenanya permusuhan yang amat sengit. Di antara para sahabat Rasulullah. Yang paling pertama itu kepada Umar. baru kemudian kepada Abu Bakar As-Siddiq kalaupun keduanya sama-sama mendapatkan permusuhan yang amat yang amat sangat tetapi Umar adalah target utama karena tidak mungkin Abu Bakar Abu Bakar sudah sudah wafat target utama adalah Umar dan karenanya kalimat ungkapan sumpah serapa laknat dan yang lainnya itu ditujukan kepada siapa kepada Umar Dan Umar radhiyallahu taala anhu sebetulnya tidak mengizinkan orang-orang Yahudi ataupun Majusi untuk tinggal memperbanyak diri mereka tinggal di negeri Madinah. Tetapi Abu Lu'lu masuk lewat Mughirah, dia menjadi maulanya Abu maulanya Mughirah. Dan sebagai maulah budak. Budak itu ada yang Islam. Ada yang tetap dengan kekufurannya. Maka kemudian dia dengan lapang leluasa Tentunya di sana ada pembisi-pembisi yang membisikkan kepadanya yang membuat makar. Sampai pada akhirnya dia menikam Umar Al-Faruq dan tewaslah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dari perbuatannya Abu Lu'lu' Al-Majuziyah atau Al-Majuzi. Apakah lantas setelah dibunuh Umar selesai bagi orang Persia belum. Itu awal pekerjaan. Awal propaganda. Kemudian masuklah makar yang berikutnya. Makar yang berikutnya Di saat terjadi kerenggangan di antara para sahabat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh penyusup yang juga penyusup ini sekedar melakukan tugas. Kalaupun penyusup ini juga adalah pemikir dari apa yang mereka inginkan yaitu didapatinya ketegangan dari sahabat Ali dan sahabat Muawiyah di mana terbunuhnya Uthman sebelum terjadinya kerenggangan itu pun juga sudah dimulai dengan makarnya seorang yang dinamakan Abdullah ibn Saba yang dia adalah Yahudi dan Majusi. Dia adalah Yahudi dan Majusi. Dia berusaha mencari pengikut yang bisa ditipu olehnya. Maka mengikutlah dari orang-orang Kufah, orang-orang Afrika. Untuk membunuh Uthman. Sehingga terbunuhlah khalifah kaum muslimin ini. Setelah, setelah terbunuhnya Umar, diganti oleh Uthman dan Uthman pun terbunuh. Terbunuh juga dengan propaganda siapa? Orang Persia. Kemudian kerenggangan yang telah kita katakan tadi dipergunakan sebaik-baiknya Mulai pula Abdullah ibnu Sabah mengajak manusia untuk membela Ali dan mengutamakan Ali. Sehingga Ali pun mendapatkan pengikut dari mereka. Yang tadi telah kita katakan itulah yang dinamakan Syiah, Syiah Ali. yang kemudian terjadilah huru hara sampai pada satu keadaan Abdullah ibnu Sabah diketahui adalah orang-orang yang tidak beres. Maka dia pun dihukum dan dibunuh oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sampai terjadinya peperangan itu pun tidak lepas dari makarnya orang Persia Majuzia. Abdullah ibnu Saba yang juga dia Yahudia. Demikian. Ketika Ali terbunuh. Di tangan oleh di tangan orang-orang Khawarij. Maka mereka pun beralih kepada anak-anak Ali. Anak-anak Ali. Dan yang berhasil mereka dapat adalah anak Ali Hussein ibnu Ali ibni Abi Talib Kenapa mereka memilih Husain? Kenapa tidak Hasan? Latar belakang sejarah yang menyebabkan hal tersebut yaitu tepatnya di saat Persia jatuh di bawah telapak kaki Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kaum muslimin pun menawan dari tawanan-tawanan perang dari orang-orang Persia. Ternyata dari sekelompok tawanan didapati anak dari Raja Persia. Anak dari Raja Persia. Yaitu Syahruban. Yang kemudian dinikahi oleh Hussein Dan lahirlah daripada Hussein Ali ibnu Hussein Zainal Abidin. Dari Syahrubani. Kita kembali menarik keterangan kita sebelumnya. Di sisi orang Persia, raja itu adalah titisan Ilah, Raja itu adalah titisan ilah. Dan tokoh-tokoh mereka adalah tokoh-tokoh yang disucikan keberadaannya. Memiliki kedudukan yang tinggi. Maka anak Hussein, Ali ibnul Hussein, itu adalah anak titisan raja Persia dari ibunya. Dari putri raja Persia. Sehingga mereka melihat dari keturunannya Husain ini adalah keturunan yang tidak lepas daripada raja mereka Terlebih lagi, ternyata yang menikahi Syahrubanu putri mereka, putri raja tersebut adalah Husain. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali. Maka menurut pandangan mereka menjadi dua kekuatan yang tergabung dari sisi Husain dan dari sisi istrinya. Sehingga kenapa mereka mengagungkan alul bait? Yang alul bait ini Hasan tidak masuk. Hasan yang lebih afdal daripada Hussein. Diketahui ini dari apa yang Rasulullah katakan terhadap Hasan, Hada sayyid." Ini adalah tokoh utama yang akan mengislah dua kubu kaum muslimin yang siap berperang sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakrah ketika menasihati ketika menikati eh, menasihati Hasan menasihati Hasan ibnu Ali ibni Talib ibnu Ali ibni Abi Talib sehingga Hasan pun melepaskan kedudukannya yang dia telah dipilih sebagai apa? Sebagai pemimpin kaum muslimin namun dia lihat kaum muslimin akan berhadapan dengan Muawiyah maka dia mengurungkan niatnya dan dia menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan tahun kemenangan yang dikatakan tahun itu adalah tahun yang membuat bahagia kaum muslimin karena mereka tidak jadi saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Hada sayyid yaslu fi'ataini kabirain. Ini adalah sayyid yang akan mengislah dua kelompok besar kaum muslimin. Hasan tidak masuk. Yang mereka katakan ahlul bait, ahlul bait. Kalaupun itu adalah ahlul bait. Demikian. Lantas lantas dengan mendapatkan angin yang seperti ini ini adalah anaknya Hussein, ada keturunan. Mulailah mereka membuat makar yang lain, makar yang insyaallah Taala nantinya kita akan dengarkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillah uh, alaikum warahmatullahi wabarakatuh